السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه السيدة والوفاء وبعد فقال الله تعالى في كتابه الكريم والذين يقولون ربنا هب لنا أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما يختلف ما نسأل الله في بعد الله سبحانه وتعالى إذا بتشكر الله على الدين ما سيدنا يقول الله تعالى في القرآن ثم ما فيه إذا الله سبحانه وتعالى yang sekaligus merupakan kewajiban kita untuk senantiasa meningkatkan kualitas keislaman dan iman kita. Kajian tafsir kita pada siang hari ini adalah ayat 74 surat Al-Furqan itu surat ke-25. Ayat ini sering kita kumandangkan dalam suasana berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi mungkin di antara kita ada yang bersifat mentadaburi merenungi apa kandungan daripada ayat tersebut. Ya. Nah, berangkat dari muka iman ini, maka saya melihat sangat urgen untuk menjelaskan menafsirkan ayat ini sehingga ketika kita berdoa berdoa kepada Allah kita tahu benar apa yang kami minta dari Allah Subhanahu Wa Taala. أرجو أن ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وهداك منه berikanlah kami istri-istri kami anak keturunan kami kurrata a'yun ketenangan mata hati kami jadi kami tenang dalam melihat istri dan anak-anak kami Wajahkan yang bersahihin imamah dan jadikanlah kami pemimpin untuk orang-orang yang berada di mana. Ada keberadaan kepada Allah, Allah yang perlu kita mencari dalam ayat ini. Pertama, ada keberadaan antara ayat ini dengan nama surat. Nama surat adalah Al-Qur'an. Al-Qur'an itu maknanya pembidayaan. yang mempunyai jadwal yang sangat kuat. Jadi surat ini dinamakan surat Al-Furqan yang maknanya adalah berbeda. Bukan sekedar pembeda antara hak dan batin, tapi juga pembeda ya, antara halal dan haram. Sehingga orang yang berdoa dengan ayat ini, tidak dia memang beda dengan orang lain. Orang lain halal haram tidak menjadi masalah. Sementara hamba Allah yang sayang oleh Allah hanya halal saja. Pembedaan antara risalah alamiah dengan risalah al mahaliyah Antara misi yang global di mana Islam dan Quran itu seluruh dunia sementara kita suci yang terdahulu misinya hanya mahaliyah hanya lokal Nabi Musa untuk kaum Nabiya, Nabi Musa untuk kaum Nabiya. Al-Quran ada seluruh manusia. Sehingga orang yang membaca doa tersebut, ketika berdoa azan diberikan nikmat oleh Allah berupa istri dan anak yang baik, dia mempunyai wawasan global, mengguyur kepedulian global, seluruh provinsi kaum muslim dunia adalah merupakan bagian daripada kehidupan. Furqan Pembina. Pembina antara al-risalah al-mu'abbata dengan al-risalah al-sabina. Pembeda antara misi yang temporer yang dialami oleh Nabi di zamannya. Nabi Musa, Isa, Ibrahim dan sebagainya hanya untuk zamannya. Sementara Al-Quran, Al-Islam, risalah dan tidak telah datang. Sehingga ketika itu dinafikan dengan ayat yang baca, orang yang berdoa agar istri anak dijadikan ketenangan hati maka mereka mempunyai nafas yang panjang dalam ibadah ini. Dia tidak pernah berhenti, tidak pernah istirahat dalam perjuangan ajaran Islam. Baik ketika kaum muslimin ketika disanjung, atau kaum muslimin ketika dituduh menjadi teroris, dituduh yang macam-macam, sebagai orang yang jujur dan berkeislaman dia mempunyai nafas panjang sampai dipanggil oleh Allah selalu akan berjuang dalam Quran inilah dapat sekalian yang pertama al-nasabah Kodrat hubungan antara ayat yang dibaca dan perintah dikumandangkan setelah sholat atau yang lain dengan nama surah Al-Quran. Yang kedua saudara yang dikasihkan semua. Agama ini, ketika kita baca dalam doa kita tentang khusyuk, maka bukti bahawa kita jujur dalam nama Allah Subhanahu Wa Taala akan diberikan istri dan anak-anak yang menjadi kemenangan Nabi maka kita cuma harus berbeda dengan orang lain. Orang yang lainnya tidak peduli kepada keluarganya. Kita harus peduli kepada keluarga kita. Orang lain tapi peduliannya adalah istri anaknya. Mungkin dengan makna secara fisik materi disebut peduli kalau anak istri yang diberikan makan dan minum dan tempat. Ya. dan anaknya bisa disekolahkan tetapi ibarat Rahman tetapi kendali Allah yang disayang oleh Allah adalah kepeduliannya dia terbatas kepedulian materi kepeduliannya lebih luas daripada itu sebagai bukti bahwa orang yang berdoa tadi itu serius dan bersungguh-sungguh maka dia selalu mengevaluasi keislaman istri dan anaknya Kebimana istri dan anaknya? Sejauh mana interaksi istri dan anaknya terhadap Al-Quranul Sejauh mana hati dan anak dan Sejauh mana ibadah akhlak dan istrinya? dalam doanya tidak hanya di dilihat saja. Sungguhnya yang dibatalkan yang ketiga dari ayat ini untuk memudahkan doa kita dikabulkan oleh Allah selain kita harus menjaga yang halal selain kita harus ikhlas adalah doa itu yang dibatalkan harus dipotongkan dalam program-program kerja. Jadi antara doa dengan usaha kita itu jalan. Ayat dari mana dari yang besar dalam ayat yang lain. Dari ini adalah Ibrahim Al-Islam Abdul Anbiya Bapa Muhammad Bapa Rasul Nabi Bapa Ahli Tauhid Bapa yang menghancurkan syirik Ketika dia berdoa, agar dirinya Jadi jangan sampai Orang tua baik bapak atau ibu berdoa kepada Allah dan azwajinya wa zurriyatiha berdoa ayo minta agar anak yang soleh akan solehah. Tetapi di rumahnya bukan Quran yang lebih dominan. Di rumahnya yang lebih dominan adalah alat-alat musik, nyanyian-nyanyian lebih dominan daripada Al-Quran, buku-buku yang tidak benar lebih banyak daripada buku agama, Bagaimana mungkin doa kita dikabulkan oleh Allah sementara praktek kehidupan kita bertentangan dengan isi doa kita kepada Allah? Sehingga tidak semuanya orang yang berdoa dengan ayat tadi kita berikan oleh Allah karena tidak bersungguh-sungguh dalam doa. Ini yang ketiga. Yang keempat, saudara kita mencintai apa tandanya kalau istri kita, anak keturunan kita, benar-benar menjadi ketenangan dari kita? Sebagai bukti bahwa telah dikabulkan oleh Allah, apa tandanya? Mari kita melihat tafsir tadi. Sayyidul Tabi'in, pemimpin Tabi'in, yang bernama Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ketika ditanya oleh jamaahnya, ya gimana? Apa tandanya bahwasanya istri kami, keluarga kami, benar-benar keluarga yang menyenangkan bagi kami, yang menjadikan jujur, ketenangan bagi kami. Maka beliau menjawab dalam tafsirnya, tidak ra'aytahum fi qur'atillah. Tidak ra'aytahum fi ta'atillah ketika kamu melihat mereka istri dan keluarga kamu itu fi ta'atillah selalu taat oleh Allah itu tandanya bahwa keluarga kita adalah saudara kita jangan sampai kembali wahai saudara Justru ada orang tua berbahagia berbangga ketika anaknya berbuat maksiat Ketika anaknya tidak menuntut Allah, ketika anak juara satu dalam tentang-tentang kemaksiatan, alhamdulillah, tahu sudah kita. Ini berarti sudah ada sesuatu yang error dan syukur dalam perasaannya. Ada sesuatu yang error dalam orang ini. Bagaimana ada orang baru yang akan berbuat maksiat kepada jujur dalam doanya, bersungguh-sungguh dalam doanya, maka dia berusaha agar dirinya, dirinya dan anaknya sholat dan Makanya Bapak Ibu masih ingat ya, pelajaran tafsir dan yang lalu ketika kita sampaikan tentang kisah seorang ibu yang namanya Al-Qursa. Al-Qursa yang sebelum mereka mengikuti paman dia, sebelum mereka berislam, ya, sebelum dia istilah al-qasra ini ya, ya berlalu-lalu menangis terus gara-gara saudara-saudaranya meninggal dunia menangis terus di saudara-saudaranya meninggal tetapi yang tidak tahu ketika ketiga keempat anaknya al-qasra semuanya yang tewas di medan jihad betul-betul dia bisa bilang maka beliau justru mengatakan Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah memberikan anak dan saya mempunyai tiga orang syahid karena dia yang betul dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan siapa yang syahid di jalan Allah maka Allah akan memberikan kebersamaan memberikan syafaat di keluarganya sudah tentu syahid dalam pengertian yang benar dia dalam pengertian yang benar ini Inilah kejadian Nabi Rasulullah SAW bersama seorang yang paham dan jujur dan berdoanya. Meskipun secara fisik anaknya meninggal dunia, tetapi tewas dan sumbernya di jalan Allah, fibo asillah, maka beliau berbahagia. Yang kelima, saudara-saudara yang Nabi Rasulullah, ayat 74 surat Al-Quran memberikan pemahaman kepada kita bahawa kekasih Allah atau ibadah Rasulullah karena ayat ayatnya sebelum ini berbicara tentang ciri-ciri ibadah Rasulullah wa'adadur Rasulullah alguém da penonton dakwah, menjadi penonton ibadah, menjadi penonton perjuangan. Anak istri kita adalah fitrah kerja kita adalah kepada Allah. Sehingga seandainya yang tidak Allah ada masalah-masalah kecil dalam rumah tangga kita, ada kerikil-kerikil dalam rumah tangga kita, itu akan sudah tertutupi terselesaikan karena kita sama-sama punya program besar yaitu membangun syariat Allah dalam rumah tangga kita. Sehingga rumah tangga kita akan selalu damai, tenang, dan tidak mudah terpecahkan oleh masalah-masalah kecil yang kadang-kadang menimpa suami, menimpa istri, menimpa anak. Kenapa? Karena seluruh rumah tangga itu mempunyai agenda besar yang ditegaknya aturan Allah dalam rumah tangganya dan di masyarakat. Sehingga suami melihat istri sebagai teman, sebagai mitra dagang. Istri dan suaminya adalah mitra dagang yang selalu dibimbing dari anak anaknya agar supaya selalu berjuang di Allah. Terakhir yang ternama Bapak Ustaznya, ayat tujuan surat Al-Quran ini memberikan pemahaman kepada kita dan menambahkan agar ketika kita berdoa bertambah usul bertambah untuk merenunginya, yaitu Ketika kita berdoa kepada Hadan, yang ada di dalam kita adalah obsesi yang terbesar dalam hidup dia kita semua adalah menjadikan diri kita dan keluarga kita ustaz lil mustaqim. Ustaz guru pemimpin dari orang-orang yang bertakwa. Sehingga doanya tidak berbunyi wa ja'alna minal Jadi ayat ini tidak berbunyi wajahnya tidak berbunyi dan jadikan takkan dia Allah termasuk orang-orang yang berbunyi. Tidak cukup seperti itu. Kurang lihat. Doa itu berbunyi wajahnya lil mustaqina iman dan jadikan takkan pemimpin untuk orang-orang yang berbunyi. Jadi kita tidak boleh orang yang berbunyi tapi menjadi yang terdepan tidak berarti tidak bermakna adalah yang dikait oleh Allah itu ambisi kepada kekuasaan atau ambisi kepada kepemimpinan. Nah, tetapi kenapa mereka ini menjadi pemimpin daripada orang-orang yang bertakwa? Karena dia meyakini beriman sepenuhnya bahwa orang yang mengajak kebaikan dan dia tidak menjadi kotor dalam kebaikan, pahala yang boleh. Pahala yang baik dan pahala yang dijadikan orang yang Ketika dia berolah, kita dan ada imannya, dia terdepan, sosok terdepan? menjadi orang yang sosok terdepan, berdepan terdepan? Imam Allah mengatakan, Rasulullah, saya selama 40 tahun, tidak pernah saya seorang itu melihat untuk saudara-saudara. Kenapa dia akan beri? Karena dia telah terdepan sehingga dia akan melihat orang lain yang berminat dengan seorang yang tahu. Sehingga beliau mempunyai pahala di sok terdepan dan pahala diikuti oleh pejabat asnya karena seorang iman betul-betul dia berkepan dalam perang. Bayangkan dalam ini, kalau pemimpin kita apakah pemimpin ormas, pemimpin partai, pemimpin jamaah, pemimpin eksekutif, itu betul-betul contoh kepada pada luar biasa Begitu juga nah, Jadi bukan sekedar kita minta dijadikan orang yang bertakwa, pemimpin. Nah, dengan demikian saudara sekalian, tidak akan di antara kita itu memiliki anak asal Kenapa? Tidak mungkin kita memberikan anak asal-asalan kemudian menjadi pemimpin. Nah, tetapi harus sadar otoritas kita dalam diri keluarga kita harus betul-betul diperhatikan baru ada menjadi pemimpin daripada orang yang bertakwa. Sudah sama saja ada seorang ulama mempunyai anak kuliah Mesir. Orang tuanya minta agar negeri kita Begitu kita betul kita akan masukkan oleh orang tua ini diberikan dari toko kemudian dikirim. Begitu liburan anak tadi dimarahi, dimarahi. Ya saya karena Allah bukan marah karena demi badannya. Nah, saya yang minta kiriman kamu buku adalah buku yang sudah kamu baca. Yang sudah baca semua baru kirim ke saya. Bukan buku apa yang ditutup ya, yang belum membacanya dan belum memahaminya. Jadi bagi contoh bagaimana Tuhan bisa orang tua. Bagi Anda, bayangkan yang paling sekarang dari saudaraku. Anak kecil sudah megang handphone. Atau main komputer, di kamar, kemudian ditutup, dikunci kamarnya. Pertanyaannya, anak kita dengan apa di mana? Anak kita dengan apa di handphone? Sudahkah seluruh kaum muslimin di Indonesia waspada dari bahayanya teknologi yang seperti itu? Selain terlebih juga ada manfaatnya. Kalau kita biarkan jangan kaget karena SD, SMP sudah nampaknya dari melakukan yang perbuatan yang khayalan binatang itu yang diabadikan dari jalan seperti itu. Lima karena kebo Allah